Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, azdani wa azdakumullah jami'an. Kita lanjutkan nah bacaan kita terhadap syarah min Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahmatullah alaih. Kita masih berada pada penjelasan mengenai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan adanya majaz dalam bahasa Arab. Kita lihat halaman 75, lakin idha qala qailun akan tapi apabila ada orang yang berkata, "Mata qulu fi qawlil Imam Ahmad rahimahullah?" Apa yang akan kau ucapkan? Eh? terhadap ucapan Imam Ahmad rahmatullah alaih wa huwa dzakar rajul Naam lamma qila lahu yaitu ketika ada seorang lelaki yang berkata kepadanya innallaha yaqul sesungguhnya Allah taala mengatakan inna nahnu nazzalna sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an maksudnya ya nah padahal Allah taala berapa satu nahnu banyak enggak banyak nah, ini kata mereka iskal sini Bagaimana? Kita lihat wa asbahuha dan yang semisalnya wa hadi tadullu 'alal jama' Ini menunjukkan jama' di sini nahnu, kami, kita, ya enggak? Nah, ini masih kita masih membicarakan alur mereka ya, bahasa mereka. Wallahu wahidun ahad, sedangkan Allah Taala zat yang maha tunggal dan zat yang maha satu. Kok bisa nih? Qala hadza min majazil kalam. Qala hadza min majazil kalam. Apakah yang seperti ini termasuk eh, kalam yang majaz, meminjam kata gitu? kata jamak digunakan untuk satu atau bagaimana? Wa qad istadalla alladziina yaqulun dan sungguh telah berdalilkan orang-orang yang mengatakan innal kalam yang simula haqiqatan wa majaz bahwasanya kalam terbagi kepada hakikat dan majaz bihadil kalimah dengan kalimat ini minal iman Ahmad dari Imam Ahmad faqalu nam mereka mengatakan inna fil kalami majazan wa haqiqatan. Sesungguhnya, nam di dalam kalam itu ada majaz dan ada hakikat. Hakikat katanya. Oh ya, ada hakikat ada majaz. Wa yujabu an dzalika bi annahum lam yafhamu muradah. Kita jawab saja. Oh, berarti mereka itu nggak paham apa yang diinginkan gitu loh. Mereka ini orang-orang yang mengatakan ada majaz, mereka nggak paham apa yang diinginkan. Fa makna qawlihi majazul kalam. Maka makna ucapannya majazul kalam, ya, makna na barakallahu fikum majazul kalam di sini. Na barakallahu fikum Maksudnya maksudnya maksudnya ucapan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan majazul kalam, nah majazul kalam maknanya apa? Maknanya Nah, makna majazul kalam tersebut oh, yang beliau ungkapan maksudnya apa? Yakni mimma yujawizhul kalam. Maksudnya termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan oleh kalam. Maksudnya walaisa min babil majaz adalah huwa diddul haqiqah. Bukan dalam bentuk majaz yang itu lawan daripada hakikat. Paham ya? Termasuk kalam yang diperbolehkan dalam bahasa Arab itu eh, termasuk kalam yang diperbolehkan dalam bahasa Arab itu terkadang nah satu orang pun menggunakan lafaz jamak boleh nahnu kami siapa yang bangun markas ini kami yang bangunnya nah kami yang bangunnya maksudnya itu dia mungkin yang ngatur struktur gambaran misalnya walaupun yang ngerjakan banyak orang paham ya nah barakallahu fikum nah terkadang untuk pengagungan juga karena batunya besar batunya besar kemudian dia yang angkat sendirian siapa yang angkat ini kami yang angkat padahal satu orang kan untuk pengagungan nggak masalah. Nanti ada istilahnya apa? Nahnu itu pada asal untuk jamak, kami atau kita. Namun terkadang nahnu bisa digunakan untuk satu orang tapi dalam rangka untuk mengagungkan dirinya. Paham ya? Nah, kita lihat. Walaysa min babil majaz alladhi huwa diddul haqiqah. Ini bukan termasuk bab majaz yang apa? Yang mana itu lawan daripada hakikat. Fal ma'na annahu yujawwazu fil kalam an yunazzilal insan nafsahu manzilatal jama' bina'an ala ta'zim. Maknanya bahwasanya diperbolehkan dalam sebuah kalam itu menam seseorang itu mendudukkan dirinya nam barakallahu fikum berada di kedudukan yang jamak dibangun di atas ta'zim pengagungan walaupun dia sendirian. Paham belum? insyaallah paham maksudnya ya. Jadi walaupun sendirian satu orang tapi diperbolehkan dalam kalam bahasa Arab itu dia mendudukkan seakan-akan dia menggunakan lafaz jamak. Kami atau kita. Nah, barakallahu fikum. Allah ta'ala la syakka annahu a'zam min kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwasanya Allah taala adalah zat yang paling agung, yang paling besar terhadap segala sesuatu. Wa nazzala nafsahu manzilatal jamaah dan Allah taala mendudukkan dirinya nah barakallahu fikum dengan kedudukan jamaah banyak gitu. annahu 'azimun 'azza wa jalla, dikarenakan Allah taala zat yang maha agung, Falidzalika naqul oleh karena itu kita katakan innahu la dalalata fi kalamil Imam Ahmad rahimahullah ala taqsimil kalam ila haqiqatin wa majazin. Nah, kita katakan bahwasanya tidak ada penunjukan dari atau di dalam ucapan Imam Ahmad tersebut bahwasanya kalam itu terbagi menjadi majaz dan hakikatnya enggak ada penunjukannya. Wa khulasatul qaul annana nara anna al-lughata la tanqasimu ila ila majazin wa haqiqatin. Kesimpulannya, eh, Kesimpulannya apa? Pembahasan ini kesimpulannya bahwasanya kami berpandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan bahwasanya bahasa Arab ini tidak terbagi menjadi majaz dan hakikat. Li'annana nara anna alladhi al ma'na huwa siyaq. Dikarenakan kami berpandangan bahwasanya yang menentukan sebuah makna itu siyak, konteks pembicaraan atau bentuk katanya itu. Itu yang menentukan apa? Nah, yang menentukan maknanya nanti. Maaf salah ya. Nah, contohnya Zaidun kal Asadi. Ini bukan majaz karena dengan sejak itu kita tahu gak mungkin kalau orang itu menyerupakan zat seperti singa wajahnya. Eh, keberaniannya secara langsung itu menunjukkan bahwasanya lah kok bisa dimanakan seperti itu. Nah, siaknya konteks kalimatnya seperti itu. Nggak mungkin kalau kita katakan Z seperti singa wajahnya, kepalanya, enggak kan? Tapi Z seperti singa keberaniannya. Mahum anil koriata Bertanyalah engkau pada kampung tersebut. Ini setara naluri, paham ya? setara naluri, nam dari siak itu pun bisa dipahami bahasanya gak mungkin yang diperintahkan untuk nanya itu nanya temboknya, kampungnya. Tapi memang diperintahkan untuk bertanya pada penduduknya. Paham? Naam. Ammal labdul mujarrad wal kalimatul mujarradah fala ma'na laha illa bisiyaqiha. Adapun lafaz yang semata-mata lafaz atau sebuah kata yang semata-mata sebuah kata itu tidak ada makna di dalamnya atau tidak ada makna nah, yang terkandung kecuali apa? kecuali dengan siaknya akan diketahui. Apa maksudnya? Dengan konteksnya bentuk katanya atau bentuk kalimatnya. Walihada takunu fi walihada takunu hadil kalimah fi siyaqin laha ma'nan wa fi siyaqin akhar laha ma'nan akhar. Maka menjadilah sebuah kata itu terkadang pada sebuah konteks pembicaraan atau sebuah konteks kalimat itu memiliki makna dan pada konteks yang lain memiliki makna yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Misalkan contohnya Nah, barakallahu fikum jaa asadun telah datang singa. Singa beneran juga bisa. Paham ya? Tapi kalau zaidun kal asadi, sama-sama lafaznya singa, tapi di situ kan enggak mungkin yang diinginkan adalah seperti singa wajahnya. Tapi keberaniannya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misal dzalik contohnya, rajulun qala Ada salah seorang lelaki berkata, "Ana indi ainun mangqudatun. Nah Aku memiliki na'am barakallahu fikum mata yang mankuda, mata yang istilahnya apa? yang rusak gitu. Naam. Atau istilahnya mata yang rusak lah istilahnya. Wa qala akhar ana ainun jariah, eh, aku yang satunya dia ong, aku memiliki mata air yang mengalir. Nah, padahal pertama mata. Yang kedua mata air, padahal sama-sama mata kan, tapi beda. Wa qala sad ana ainun taral ba'id. Nah, aku memiliki Mata tapi bisa melihat apa bisa melihat jarak jauh? Sama-sama semuanya mata enggak itu? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kita lihat fakulluha ainun wa kullul amsilah salasah mukhtalifah. Semuanya ainun, lafaznya ainun, tapi masing-masing atau setiap contoh-contoh tersebut tiga-tiganya itu berbeda-beda. Wa man ladzi ja'alaha mukhtalifah? Apa yang menjadikan kok bisa berbeda-beda? Al jawab siyak. Jawabannya siyaknya itu, konteks kalimatnya itu yang diketahui. Kalau oh, konteks dan konteks bentuk-bentuk kalimatnya sudah diketahui. Al-jawab siyak wal gharibu annal qailina bil majaz yarawna anna hadhil kalimah musta'milatun musta'malatun fi haqiqatiha fi kulli siyaqati salasal madhiyah. Dan yang aneh wal gharib dan yang anehnya itu bahasanya orang-orang yang mengatakan dengan majaz mereka berpandangan bahwasanya tiga kalimat ini digunakan pada hakikatnya. fikul istiakat kulli siyaqati Pada masing-masing apa? konteks enam kalimat tiga-tiganya tersebut. Enam. Nah, sesuai dengan hakikatnya. Kita katakan naam cuman itu tadi perbedaan yang siak. perbedaan yang siak. fakaudul awal ana indi ainun manqudah al murad al dzahab nah, Afan, afan ya tadi ana mangkudah tak kira mafkudah ya. Mangkudah itu maksudnya adalah emas, es perhiasan maksudnya. Ainun mangkudah itu maksudnya emas. Tahu ya maksudnya adalah emas. Jadi yang pertama, aku punya ainun mangkudah, punya emas maksudnya. Pada mana ain kan padahal lafadznya ain. Yang kedua, aku memiliki ain jariyah. Nah, maksudnya air, mata air. Yang ketiga, aku memiliki mata, mata yang benar mata yang bisa melihat jarak jauh. Kita lihat. Faqul awal ana indi ainun manqudah al-muradu adz-dzahab li'annahu manqud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perhiasan yang istilahnya bersinar lah istilahnya itu. Nah, ya permata ya, na'am. Wa qalu sani ana indi ainun jariyah. Yang kedua, aku punya ainun jariyah. Maksudnya mata air kan al murad al ma, ya enggak? Yang diinginkan adalah air. Nah, mata air yang mengalir kan itu istilahnya. Wa qalu salis ana indi ainun taral ba'id. Al murad al ain al basirah. Aku memiliki mata yang bisa melihat jarak jauh. Yang diinginkan adalah mata yang melihat, ya enggak? Nah, fakuluha musta'malatun fi haqiqatiha. Semuanya digunakan pada pada hakikatnya. Walladhi ayyana al ma'na huwa siyaq dan yang bisa menentukan maknanya masing-masing itu adalah siap konteks pembicaraan atau konteks kalimatnya. Mahum? Naam. Walihada ba'dun nas yaqulu kaifa yaqulu Syekhul Islam rahmatullahi wa huwa dzakar rajul al-fahim laysa fihi majaz. Naam. Uh, oleh karena ini sebagian manusia mengatakan bagaimana Uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya yang mana beliau adalah seorang eh, seorang imam yang paham laisa fihi majaz, beliau mengatakan tidak ada majaz, wa kaifa yujibu 'anil ayah? Nah, ini masih menjadi syubhat lagi. Terus bagaimana jawabnya kalau eh, jawabnya dari ayat berikut ini, yuridu an yang qadda. Nah, bahwasanya tembok itu ingin roboh atau miring gitu ya. Wa kaifa yujibu 'anil ayah? khfit lahum janahadz-dzulli minar rahmah. Eh, dan tundukkanlah, nah barakallahu fikum, lahuma untuk kedua orang tuamu sayap Eh, sayap kerendahan, sayap merendahkan diri, eh, berupa apa? Kasih sayang. Maksudnya rendahkanlah ya, naam sayap kasih sayang itu untuk kedua orang tuamu. Gua ma'asbah dzalik dan yang semisal itu, huwa yaqul ana aqul. dia mengatakan anak aku aku katakan inna al kalam bahwasanya hakikat sebuah kalam huwa madalla alaihil kalam fi yaitu apa yang ditunjukkan oleh kalam nam pada pada konteks kalimat atau konteks pembicaraannya Faidah idza dalla kalam 'ala syai'in fi siyaqihi fa hadha haqiqatan haqiq haqiqatun. Nah, maka apabila sebuah kalam itu menunjukkan atas sesuatu eh, berdasarkan siyaqnya atau konteksnya maka itu hakikat. Walihada idza aradta an tasrifal ma'na alladhi dalla 'alaihi siyaq ila ma'nan akhar qala laka qala laka an-nas hadha khata'un khalaf tadh-dhahir. Oleh karena ini apabila engkau ingin memalingkan makna yang ditunjukkan oleh siak atau konteks tersebut kepada makna yang lain, ini saya manusia akan berkata kepadamu, ini keliru. Engkau telah menyelisih dohirnya. Contohnya dari itu. Nah, Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Ini kalau antum inginkan, oh ini singa beneran ini. Antum dikatakan keliru nggak? Keliru karena antum menyelisih dohirnya. Dohirnya ini bukan singa beneran. Namun yang diinginkan adalah apa? Adalah keberaniannya seperti itu. Paham ya? Was alil koriyata. Bertanyalah kepada kampungnya. Ada yang mengatakan, oh ini yang diperintahkan bertanya kepada kampungnya itu temboknya itu. Nanti orang akan mengatakan apa? Keliru. Paham ya? Keliru. Kenapa keliru? Karena dohirnya bukan itu. Dohirnya yang, yang di yang bisa bicara, yang diajak bicara, yang yang ditanyain ya penduduknya itu. Nah, maaf salah ya. ya Summa qauluhum innal majaza huwa alladhi yatabadaru khilafuhu laula alqarina. Kemudian ucapan mereka sesungguhnya majaz itu adalah yang terpetik pada atau yang terpetik Naam yatabadaru khilafuhu laulal qarinah. Maksudnya adalah apa? Ada yang terpetik maknanya. Naam atau istilahnya nah barakallahu fikum yang menyelisih daripada makna aslinya kalaulah seandainya bukan karena qarinah naqul kita katakan hadir qarinah ij'alha haqiqatan. Kan qarinah ini jadikan hakikat saja. Enggak usah dengan majas. Qarinahnya ini ada cuma hakikat gitu loh. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah majas terus. Summa innal majazat tuwassila bihil an ila ma'anin batilah. Nah, kemudian majas itu sendiri terkadang sekarang ini bisa menghantarkan kepada makna yang batil. Makna-makna yang batil. Faqat tuwassila bihi ila nafi sifatillah azza wa Ujung-ujungnya sini. Nah, ujung-ujungnya akhirnya apa? Bisa menghantarkan kepada peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, misalkan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentangkan itu majas itu. Nah, ya dibentangkan itu bukan apa? Bukan kedua tangan Allah Taala tapi rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya. Akhirnya mengarah ke situ nanti ujung-ujungnya. Wa tuwsila bihi ila ibtalil ahkam syar'iyyah eh, fikhiyah haitsu humilat 'ala al-majaz dan akhirnya juga menghantarkan dengan majaz tersebut eh, untuk apa? Untuk mengingkari, menolak hukum-hukum syar'iyyah, eh, hukum-hukum syar'i, hukum fikih haitsu humilat 'ala al-majaz. Nah, barakallahu fikum yaitu dengan cara dibawa kepada majaz katanya. Fasara fatha babin lishar maka menjadilah apa membuka pintu kejelekan walidzalika kasamahu ibnu qayyim fin nuniyah at-taghut Allah musta'an oleh karena itu bahkan al-imam ibnu qayyim al jawziyah nah nah barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar cuma beliau ma'rufnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya Syekhul Islam beliau menamakan dalam nuniyah majas itu ada tauhid ngeri kan majas itulah tagut. Li'annahu istu'mila ibtalil haqa'iq syar'iyyah. Karena majas itu digunakan untuk membatalkan, menolak hakikat-hakikat syar'iyyah. Ya kan? Jadi Allah taala yang zinu rabbuna tabaraka wa taala ila sampai dunia. hina yabqa sulusul akhir kula lailah. Allah taala turun ke langit dunia ketika menjelang seperti malam terakhir setiap malamnya. Itu bukan itu majas itu katanya. Maksud akhirnya gitu, itu majas. Bukan Allah taala yang turun sama malaikatnya. Ujung-ujungnya gitu ujung-ujungnya. Itu fungsinya dalam artian na'am barakallahu fikum pembagian majaz itu justru akan merusak atau dalam artian membuka pintu kejelekan. Mafhum? Naam. Wal wal yu'lam an hadhil anwa' al arba'ah allati dzakarha al mu'allif rahimahullah laysat hiya kullal majaz fal majaz lahu anwa'un katsirah dzakaruha fi kutubil balaghah. Naam, dan perlu diketahui bahwasanya keempat jenis ini yang disebutkan oleh mu'allif al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih bukan semua majaz Eh, wa illa pada asalnya majaz itu memiliki jenis yang sangat banyak sekali yang para ulama menyebutkannya di dalam kitab-kitab balaghah. Nasallahu salam dan afiyah. Khulasannya kesimpulannya yang sahih adalah tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada hanyalah apa? Hanyalah uslubun min asalib min asalibil Arab. Gaya bahasa orang Arab itu semuanya adalah hakikat. Nah, barakallahu fikum diketahui, dipastikan maknanya dengan siyak atau konteks kalimat atau konteks pembicaraan. Mahum?